Terakhir kita bahas bahwa umumnya penghususan perkecualian datang dari sunnah memperkecualikan, menghususkan Alkitab, Al-Quran. Seperti Al-Quran mengharamkan seluruh bangkai, mutlak. Kemudian dihususkan oleh sunnah yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Al-Quran mengharamkan darah. Tidak ada perkecualian dalam Al-Quran. Kemudian dikecualikan oleh sunnah. Yaitu darah yang berupa hati dan limpa. Nah, di sini terbalik. Di sini terbalik. Al-Quran menghususkan sunnah. Ya. Contoh terakhir yang beliau bawakan adalah tentang kisah perjanjian Hudaybiyah. Di mana dalam perjanjian Hudaybiyah Rasul mengikat perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy bahwa siapa di antara kafir Quraisy Mekah yang menyeberang ke Madinah maka harus dikembalikan. Sebaliknya, jika orang-orang muslim Madinah menyeberang ke Mekah, berpihak ke Mekah, tidak dikembalikan. Perjanjian yang tidak adil. Dan ini disetujui oleh Nabi, ditandatangani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sempat membikin sebagian sahabat uh, emosi, geram. Di antaranya Umar. Umar mengatakan kepada Nabi, "Kenapa tidak perang saja ya Rasul? Bukankah mereka kafir, kami beriman? Bukankah mereka durhaka kepada Allah, kita taat kepada Allah? Bukankah kalau mereka mati masuk neraka, kalau kita mati masuk surga?" Kenapa tidak perang saja? Ya. Dan inilah ketaatan kepada Nabi, ketaatan kepada Rasul membuahkan hasil. Maka hasil yang sangat besar e, muncul dari e, perjanjian ini. Sebagaimana yang kemarin kita bahas Eh, rasul dan para sahabat diuntungkan dengan perjanjian ini ternyata di kemudian hari. Nah, di sini berarti umum. Ya, berarti umum siapapun orang Mekah yang menyeberang ke Madinah harus dikembalikan. Laki atau perempuan, umum kan? Nah, ternyata dikhususkan, dikecualikan oleh sebuah ayat yaitu yang terdapat dalam suratul Mumtahanah 10 Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman idza ja'akum almu'minat muhajirat jika datang kepada kalian perempuan-perempuan yang beriman perempuan-perempuan yang beriman hijrah datang ke Madinah famtahinuhun ujilah mereka ya Allah tidak mengatakan kembalikan gitu tapi ujilah Allahu a'lamu biimanihin Allah lebih tahu terhadap keimanan mereka wa in alimtumuhun artinya kalau Allah tidak perlu menguji Ketika ada seseorang datang pada Nabi, "Ya Rasul, saya beriman." Padahal dia bohong, Allah tentu tahu. Allah tidak perlu menguji. Adapun Rasul dan para sahabat tidak tahu, maka disuruh menguji. Ya, dengan beberapa cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menguji. Fa in alimtumuhunna mu'minat jika kalian yakin setelah diuji itu bahwa wanita tersebut betul-betul beriman, fala tarji'uhunna ilal kuffar. Jangan dikembalikan kepada orang-orang kafir. Padahal dalam perjanjian umum, mau laki mau perempuan, kalau orang Mekah membelot, menyeberang, berpihak ke Madinah, kaum muslimin, harus dikembalikan. Tidak disebut laki apa perempuan. Ah, ayat ini menghususkan ya, khusus laki-laki. Adapun perempuan apabila datang ke Madinah dan yakin bahwa dia betul-betul beriman, bukan pura-pura, tanda-tandanya ada, maka jangan kembalikan ke Mekah. Jangan dikembalikan ke negeri kafir. Ya. Ini bukti bahwa Al-Quran dan Sunnah sejajar. Al-Quran dan Sunnah sama-sama datang dari Allah. Maka keliru orang yang mengatakan bahwa Al-Quran nomor satu, As-Sunnah nomor dua. Ya. Artinya kalau ada perbedaan antara Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, pakai Al-Quran, buang Sunnah sahihah. Keliru. Karena tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada sama-sama datang dari Allah kok bertentangan. Tidak mungkin ada. Ya. Artinya menentang sebuah ayat kafir, menentang sebuah hadis yang sahih kafir. Ya, sama. Adapun perbedaannya tentu ada. Perbedaan antara ayat dengan hadis tentu ada ayat meriwayatkan ayat membaca ayat Al-Qur'an ayat ya dengan e, bahasa Indonesia boleh membaca Al-Qur'an ya judulnya membaca Al-Qur'an misalnya ketika salat membaca Al-Fatihah membaca An-Nas Al-Falaq dengan e, bahasa Indonesia boleh tentu tidak boleh meriwayatkan hadis dengan bahasa Indonesia bolehkah boleh maka jika ada orang yang bertanya, mencari ilmu itu wajib bagi seluruh muslim, baik laki dan perempuan. Hadis bukan. Ucapan ini hadis bukan. Hadis. Hadis sabda Nabi. Tapi dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh Arab. Ini ayat Al-Quran bukan. Ayat Al-Quran bukan? Bukan. Bukan. Yang ayat Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi lafad Al-Quran mukjizat. Lafad hadis tidak mukjizat. Maka meriwayatkan Al-Quran dengan makna tidak boleh. Meriwayatkan hadis dengan makna boleh. Maka sama-sama dari Nabi, sama-sama dari Abu Hurairah, sama-sama dari Said bin Musayyab, sama-sama dari Hasan Basri, sama-sama dari uh, Yahya al Qoton sama-sama dari Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in. Kemudian kesananya Bukhari, kesananya Muslim, lafadznya berbeda. Maknanya sama, maksudnya sama, lafadznya berbeda. Adakah? Banyak. Banyak. Ya, karena meriwayatkan hadis dengan uh, makna boleh, meriwayatkan Al-Qur'an dengan makna tidak boleh. Ya, karena lafad Al-Quran sekali lagi mukjizat. Satu huruf, sepuluh kebajikan. Walaupun kita tidak tahu artinya. Hadis, tidak. Itu perbedaannya. Adapun secara isi, secara makna, secara mengimani isinya sama. Sama-sama wajib kita imani. Dan tidak ada nomor satu, nomor dua. Ya. Ya, yang terakhir, wa qadful muhsanat. Tujuh dosa yang merusak, yang membinasakan. Yang terakhir adalah menuduh al-muhsanat. Berzina. Menuduh wanita-wanita yang baik, yang menjaga pergaulan, uh, berzina. Ini salah satu dosa besar yang merusak membinasakan. Ya. Apa yang dimaksud wanita-wanita yang baik? Yang pertama muslimah. Yang pertama muslimah. Ya. Maka tidak tidak dibahas di sini wanita Kristen, wanita Buddha, wanita Hindu, enggak. Yang dibahas seorang wanita muslimah. Seorang wanita muslimah menjaga pergaulan, pakai jilbab rapat, uh, tidak pernah berkumpul dengan laki-laki, ikhtilat, uh, khalwat, kita katakan dia telah berzina. Ah, ini dosa yang sangat besar. Ya. Bagaimana kalau kita melihat dengan mata kita bahwa dia betul-betul berzina? Apa iya? Ya. Jawabnya iya. Kita lihat langsung dengan mata kita. Ya. Kita katakan di hadapan hakim bahwa wanita itu telah berzina. Seperti itu, iya. Lalu bagaimana? Kita boleh mengatakan si fulana atau si fulan berzina dengan syarat kita bisa menghadirkan tiga orang lagi. Berarti empat dengan kita. Dan itu laki-laki. Kalau wanita ya berapa? Wanita delapan. Ya. Wanita semua ya delapan. Laki-laki empat. Maka sendiri, berdua, bertiga, tidak boleh. Masih ingat hadis Abu Bakar di zaman Umar. Sepeninggal Rasul dan Abu Bakar, kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Abu Bakar bersama dua temannya. Berarti bertiga melihat si fulan dan fulana berzina. Betul-betul melihat fulan dan fulana berzina. Mereka bertiga datang kepada Umar. Wahai Amirul Mukminin, kami bersaksi bahwa fulan dan fulana berzina. Kata Umar, satu lagi. Bawa satu orang orang lagi. Kalau tidak, kalian yang akan aku campur. Berapa kali? Berapa kali? 80 kali. Ya, karena kurang satu. Dalilnya kan seperti itu. Ini bukan berarti Umar mengingkari uh, persaksian tiga orang sahabat ini, bukan. Ya, Umar tentu percaya dengan Abu Bakar, percaya dengan uh, tiga orang sahabat itu, tapi karena memang ayat mengatakan seperti itu. Harus dengan empat saksi laki-laki. Tidak boleh kurang. Maka Umar mengatakan, cari satu lagi. Tidak bisa, kalian yang akan aku cambuk. Walaupun Umar sikoh pada tiga orang ini, tidak sikoh dengan fulan dan fulanah yang berzina. Ya, ah begini, hukum. Ya. Jadi yang penting mengikuti prosedur. Taat kepada Allah. Benar dan salah, Allah maha tahu. Ya. Berapa banyak orang yang benar tapi Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Berapa banyak orang yang salah tapi dia tidak sombong di hadapan Allah, memohon ampun kepada Allah, lalu Allah ampuni. Mending yang mana? Tentu mending yang diampuni. Ah, dua orang mencabutnya. Dua orang mencabutnya. Ya. Daripada dicambuk, saya cabut persaksian saya. Abu Bakar tidak mau. Abu Bakrah tidak mau barangkali belum sampai ilmu kepada Abu Bakrah ya bahwa uh, dia akan dicambuk dan dicambuk 60 kali dan persaksian Abu Bakrah tidak diterima kan ayatnya seperti itu nanti akan dibahas ya wala taqbalu lahum syahadatan abada jangan engkau terima persaksian orang seperti itu Abu Bakrah selama-lamanya Ya. Nah, bagaimana kalau dia tobat? Ini nanti uh, akan dibahas lebih lanjut. Al-qadhfu atau al-qadhafu bimakna ar-ramyu. Uh, me menuduh melemparkan ucapan tanpa dalil, tanpa bukti, tanpa saksi wal muradu bihi huna ar-ramyu bizina. Yang dimaksud di sini menuduh berzina. Maka menuduh mencuri, menuduh minum khamar, menuduh berjudi tidak ada sanksinya. Ya. Wahai Pak Hakim, saya lihat si fulan minum khamar, si fulan berjudi. Ah, ini nggak ada sanksinya. Tapi mengatakan si fulan berzina ada sanksinya ya. Terutama jika yang dituduh itu seorang wanita. Terutama wanita yang baik-baik. Baik yang dimaksud, ya dalam kehidupan sehari-hari. Menutup aurat, menjaga pergaulan, baik. Tentu batinnya kita tidak tahu lah. Zohirnya saja. Ini baik. Ya. Maka tidak boleh uh, kita Eh, menilai orang lebih lanjut dari batinya. Cukup dohirnya saja. Wal muhsanatu al harair. Yang dimaksud dengan muhsanat di sini al harair orang-orang merdeka. wahwa as-sahih wakil al-afifat aniz zina. Yang dimaksud yaitu wanita-wanita yang menjaga dirinya dari zina. Tahu dari mana menjaga dirinya dari zina? Ya tadi menutup aurat, jauh dari pergaulan dengan laki-laki, tidak berkhalwat, tidak uh, ikhtilat, nah, berarti dia telah menjaga. Ya. Wal ghafilat wa hun al afifat aniz zina al ba'idat anhu allati la yaqturu ala balihinna hadzal amr. Yang dimaksud bahwa keadaan dirinya tidak mengkhawatirkan tidak mengkhawatirkan. Artinya kita melihat sepintas tidak mengkhawatirkan. Ya. Seperti kita melihat saudara kita atau tetangga kita yang seperti tadi ya. Haji, pakai jilbab, menjaga perkawinan, kita tidak khawatir. Ya. Ini anak kalau sampai e, zina gimana? Kan tidak mengkhawatirkan. Walaupun kemungkinan tentu ada. Berbeda dengan wanita yang berpakaian tapi telanjang, pakai rok mini, sering membonceng laki-laki, tentu dikhawat, sangat dikhawatirkan seperti itu. Maka ucapan bahwa si fulana eh, begini, begitu, ini tidak sebesar ketika fulana itu keadaannya seperti tadi, menjaga pergaulan, menutup aurat dan seterusnya. Wal mu'minat ihtirazan minal kafirat. Yang dimaksud dengan al mu'minat perempuan-perempuan yang beriman, tentu ini di luar perempuan-perempuan kafir. Ya. Maka sekali lagi kita singgung di awal, wanita Buddha, Hindu, Kristen dan nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Yang dibahas di sini wanita muslimah. Faman qadhafa imra'atan hadhihi sifatuha fa inna dzalika minal mubiqat. Maka barang siapa yang menuduh wanita-wanita yang mempunyai sifat-sifat seperti tadi, muslimah, menutup aurat, menjaga pergaulan, dan seterusnya, kok kita katakan dia berzina, aku lihat dia telah berzina, fa inna dzalika minal mubiqat. Maka ini termasuk mubiqat. Dosa yang membinasakan, dosa yang merusak. Wa ma'a yuqamu alaihi al-hadd bukan hanya mubikot, merusak, berdosa besar, tetapi ada hududnya. Ada uh, eh, haknya, ada balasannya. Gitu. Sementara uh, makan harta anak yatim, kemudian makan riba, ada hukumannya nggak? Di dunia ya, di dunia. Ada hududnya nggak? Ada hadnya nggak? Barang siapa yang makan riba, tabok lima kali. Kan nggak ada. Barang siapa yang makan harta anak yatim, pukul sepuluh kali. Nggak ada. Nggak ada kan? Ah, sementara menuduh wanita baik-baik berzina ada had kodofnya. Apa tadi? sama Samanuna jildatan. Dicambuk 80 kali. Dicambuk 80 kali. Jadi bukan main-main ini. Bukan main-main. Ya. Maka jangan ya, tahan lidah kita, tahan lisan kita, tahan mulut kita jangan sampai gegabah mengatakan si fulanah berzina. Ya. Bagaimana kalau si fulan laki-laki? Ya. Sama. Sama. Tentu tidak boleh menuduh wanita berzina, tidak boleh menuduh laki-laki laki juga tidak ber, tidak boleh. Kenapa di sini disebut wanita? Nah, nanti beliau akan bahas lebih lanjut bahwa ini lebih berat. Lebih berat. Ya. Orang mengatakan si fulan berzina itu buruk, mengatakan fulanah berzina lebih buruk lagi. Lebih berat wanita itu. Ya. Karena umumnya wanita itu dipilih, dilamar. Ya. Kalau laki-laki yang memilih yang melamar, kalau wanita dipilih dilamar umumnya. Bukan berarti wanita tidak boleh melamar, enggak. Wanita boleh melamar. Ijab boleh dari laki-laki, boleh dari wanita. kobul boleh dari laki-laki, boleh dari wanita. Hanya di kita biasanya ijab dari pihak wanita, kobul dari pihak laki-laki. Ini ini tidak harus seperti itu. Kan biasanya aku nikahkan engkau dengan putriku fulana dengan mahar sekian. Kan begitu kan? Dijawab oleh pihak laki-lakinya, ya saya terima. Bolehkah dibalik? Pak, tolong nikahkan saya dengan anak bapak dong. Ya, kata bapaknya, ya boleh. Ya, boleh seperti itu. Boleh, boleh dibalik. Mana dalil? Wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Kan Nabi tidak berkenan. Nabi tidak berkenan. Nabi melihat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nabi tidak berkenan. Lalu ada seorang sahabat yang mengatakan, jika engkau tidak berhajat ya Rasul, tidak tertarik ya Rasul, nikahkan dia dengan saya. Ah, ini ijab. Dari calon mempelai laki-laki. Kata Nabi, ya. Ya, tapi cari mahar dulu. Kan belum disebut maharnya. Cari mahar, cari sesuatu sebagai mahar. Ya, berarti boleh dari dua-duanya. ولا تقبل شهادته ويكون فاسقا dan tidak boleh diterima persaksian orang itu selama-lamanya dan dia dicap sebagai orang fasik. Uh, jadi contoh Abu Bakrah tadi ketika tiga tahun kemudian misalnya Abu Bakrah bersaksi bahwa saya melihat si fulan ini membunuh atau saksi pernikahan ya ada nikah fulan dan fulanah menikah ada wali saksinya dua orang laki-laki salah satunya Abu Bakro nggak sah itu maksudnya artinya persaksian laki-laki yang pernah menuduh wanita baik-baik e, berzina tidak boleh diterima ya Faja'alallahu alaihi thalathata umur. Maka Allah jadikan, Allah wajibkan atas dirinya tiga perkara. Ya, ini difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nur والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء Orang-orang yang menuduh al-muhsanat, menuduh wanita-wanita muslimah baik-baik berzina, Semalam ya'tu biar baca syuhada. Sementara dia tidak sanggup mendatangkan empat orang saksi. Hanya sanggup mendatangkan seorang saksi dirinya. Atau dua orang saksi dengan temannya. Atau tiga orang saksi dengan dua temannya. Ya, tidak sanggup menghabar, mendatangkan empat orang saksi. Fajliduhum samanina juldatan maka cambuklah orang tadi 80 kali. Cambuk 80 kali perintah dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Wala takbalu lahum syahadata abadan. dan jangan terima persaksian dia selama-lamanya. Selama-lamanya abadan. Ya. Contoh Abu Bakrah tadi, di kemudian hari Abu Bakrah e, bersaksi e, saksi pernikahan, saksi pembunuhan, saksi perkara ya. Bukan saksi periwayatan hadis. Ah, ini jangan sampai salah. Bagaimana kalau Abu Bakrah meriwayatkan hadis? Ini lain lagi. Ini ilmiah. Ini bukan pidana, lain lagi. Kita tahu hadis-hadis riwayat Abu Bakrah. Ya. Di mana Abu Bakrah ruku sebelum sampai soft ya. Kemudian Abu Bakroh yang turun dari uh, tebing dalam benteng Khaybar itu kan beberapa hadis diriwayatkan oleh Abu Bakroh. Terima, terima. Karena masuk dalam kaidah umum kullu sahabatin udul. Seluruh sahabat adil. Seluruh sahabat jika mengucapkan kala Rasulullah, sami'tu Rasulullah, haddatsani Rasulullah, wajib diterima. Tidak boleh diragukan. Karena seluruh sahabat adil. Tidak boleh meragukan uh, ucapan seorang sahabat yang membawa ucapan Nabi. Kecuali sahabat itu tidak membawa ucapan Nabi, tidak membawa-bawa Nabi. Menurut saya, menurutku, ah ini bisa diterima, bisa ditolak. Ya. Bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah diterima, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ditolak ya. Tapi kalau seorang sahabat mengatakan qala Rasulullah wajib diterima. Ini dua ya. Tadi beliau mengatakan berapa? Tiga perkara ya. Orang yang menuduh wanita-wanita baik berzina <clears throat> wajib atas dia tiga perkara. Ya. Pertama, apa? Apa pertama? Harus mendatangkan tiga orang lagi. Jadi empat dengan dia. Pertama. Kedua, dicambuk. Kedua, dicambuk 80 kali. Ketiga, illalladzina tabu. Ya. Eh, ketiga, persaksiannya tidak diterima. Eh, kemudian illalladzina tabu kecuali jika dia bertaubat. Ah, ini khilaf. Ya. Ini khilaf yang mana? Gitu. Apakah satu, dua, tiga itu hilang semua ketika dia bertaubat? Gitu. Atau yang mana? Kan ada tiga tadi e, mendatangkan empat orang saksi, dicambuk dan e, persaksiannya tidak diterima. Ya. Kecuali jika dia bertaubat. Nimba didalik setelah itu wa aslahu dan dia memperbaiki dirinya artinya tidak mengulang lagi menuduh wanita baik-baik berzina gitu berarti ketika dia bertaubat Eh, dia tidak akan di uh, apa cambuk 80 kali ya ya berarti nggak ada dong masa milih cambuk daripada taubat Aha. tidak bukan itu bukan itu maka saya bacakan ya wahadal istisna perkecualian ini la yashmalu awal al jumal bil ittifaq Perkecuali ini, kecuali orang-orang, kecuali apabila dia bertobat, itu meliputi awal kalimat. Ya, tidak meliputi awal kalimat. Saya ulangi. Tidak meliputi, tidak yang dimaksud awal kalimat. Yaitu dicambuk 80 kali. Ya, artinya taubat atau tidak, tetap dia dicambuk. Gitu uh, taubat atau tidak? Ya seperti tadi Abu Bakar. Enggak, saya nggak akan lagi. Ya Amirul Mukminin, saya nggak akan nuduh lagi. Ya, tetap dicambuk. Ya. Maka uh, kata beliau, perkecualian tadi bukan kalimat yang pertama. Ya. Artinya tetap dia diwajibkan e, mendatangkan tiga orang lagi, Oh, tetap dia dicambuk kalau tidak sanggup menghadirkan tiga orang lagi. Ah. Wa yashmalu akhirul jumal. Yang dimaksud perkecualian tadi akhir kalimat. Mana akhir kalimat? Hah? Iya, wala taqbalu lahum syahadata abadan. Tidak diterima persaksiannya. Wa ulaika humul fasiqun dan mereka orang-orang fasik. Nah, tentang fasik jelas. Ya. Orang fasik hari ini, besok jadi orang soleh. Mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Orang kafir hari ini, besok jadi orang muslim. Mungkin. Ya. Nah, tentang fasik jelas. Nah, bagaimana tentang persaksiannya? Ya. Waktalafal ulama'u fil jumlatis tsaniyah. Sementara para ulama berselisih di jumlah di kalimat yang kedua. Wahia qawluhu yaitu kalimat wala taqbalu lahum syahadata abada. Ya. Jangan terima persaksian dia selama-lamanya. Ini berselisih para ulama uh, kalau taubat apakah uh, persaksiannya jadi diterima atau tetap tidak? Ya. Mari kita ikuti penjelasan beliau. Berikut mana yang akan ditarjih oleh beliau. Tapi bukan berarti bahwa kita harus mengikuti tarjih beliau kalau punya ilmu, ya kan? Kan kita merdeka dari beliau. Antum yang tulab, tulabul ilm, kalau ada ilmu, maka tidak harus mengikuti beliau. Karena hal seperti ini uh, permasalahan ilmiah. Fakila innahu ya'udu ilaiha wa kila ya la ya'ud. Sebagian ulama mengatakan maksud uh, domir tadi itu kembali kepada kalimat tadi. Wala takbalu lahum syahadatan abada tadi. Sebagian ulama mengatakan tidak, tidak kembali ke situ, tapi kembali ke fasik. Ya. Kecuali apabila dia bertaubat. Ya, jika dia bertobat maka tidak lagi jadi orang fasik. Tapi persaksiannya tetap ditolak. Itu maksudnya. Nah, sebagian ulama mengatakan kecuali jika mereka bertaubat maka mereka tidak fasik lagi dan persaksiannya boleh diterima. Khilaf. Wa bina'an 'ala zalika idza taba al-qadhif hal tuqbalu sahadatuhu am la? Maka berdasarkan pembahasan ini maka jika penuduh zina, orang yang menuduh orang lain berzina. Kemudian dia bertaubat. Apakah persaksian dia eh, akan diterima atau tetap ditolak? Al-jawab ikhtalafa fi dzalika ahlul ilm. Dalam hal ini para ulama berselisih. Minhum man qal, sebagian ulama mengatakan la tuqbalu sahadatuhu abadan walau tab tidak diterima sahadat dia eh, persaksian dia selama-lamanya walaupun dia sudah bertaubat ya wa ayyadu qawlahum bi anna abada dzalika bi mereka memperkuat pendapatnya ini dengan ucapan Allah wala takbalu lahum syahadatan abada. Jangan terima persaksian mereka selama-lamanya. Kan berarti selama-lamanya. Ya. Wa faidatu hadha at-ta'bid an al-hukma la yartafi'u anhum mutlaqa. Maka faidah fungsi dari takbid Takbit abad selama-lamanya, maksud dari kalimat selama-lamanya itu mengandung hukum bahwa keadaan dia tidak akan berubah. Secara mutlak persaksiannya tidak diterima. Ini pendapat pertama. Waqala akharu. Pendapat yang kedua. Pendapat ulama uh, golongan lain yang tidak sefaham dengan uh, golongan yang pertama baltuk balu diterima ya yeah. jika si penuduh zina ini bertaubat maka persaksiannya diterima li anna mabniyu qubul syahadati wa radduha 'ala al-fisq fa idza zala wa huwa al-mani min qubul syahada zala ma yatarattabu 'alayhi apa dalilnya bahwa dia syahadatnya tertolak, persaksiannya tertolak itu karena apa? Karena fasik. Gitu ya. Karena fasik. Jika kefasikan itu hilang karena dia bertobat maka larangan tersebut juga hilang. Artinya persaksiannya diterima. Ya. وينبغي في مثل هذا أن يقال إنه يرجع إلى نظر الحاكم ah ini beliau mengambil jalan tengah ya beliau tidak eh, seperti biasanya mentarji salah satu mengambil jalan tengah mengambil hikmahnya amannya dalam hal ini yang patut kita perhatikan adalah bagaimana sang hakim itu mempunyai pandangan. Kan yang memutuskan persaksian si fulan ini diterima atau ditolak dan seterusnya kan hakim. Nah, silahkan hakim. Karena hakim berhak beristihad. Hakim dalam masalah tertentu berhak beristihad. Bahkan ketika istihadnya salah, dia mendapatkan pahala satu. فإذا رأى من المصلحة عدم قبول الشهادة لرد الناس عن التهاون بأعراض المسلمين فليفعل jika hakim melihat bahwa orang ini persaksiannya ditolak saja demi memperingatkan kepada sesama muslim jangan mudah-mudah menuduh orang lain berzina, ah silakan. Silakan. Tetapi apabila dalam saat perkara berikutnya ada terjadi pembunuhan atau perkara yang butuh saksi, sementara tidak ada saksi lain kecuali dia, orang yang dulu pernah menuduh orang lain berzina, eh, si hakim menganggap perlu mengambil persaksian dia, silakan. Dan dia, si hakim sudah melihat uh, orang ini bertaubat. Ya. Yeah. Wa illa fal aslu annahu idza zala al fisku qabul Uh, ah, jika tidak, maka secara hukum asal jika kefasikan itu telah hilang, maka uh, persaksian sudah boleh diterima. Wahal qadful muhsinina al-ghafilina al-mu'minina kaqadfil muhsanati min kabairiz dzunub. Nah, ini yang tadi ya. Uh, apakah apa menuduh wanita tadi semata-mata wanita artinya kalau laki-laki nggak apa-apa apakah termasuk min kabairid dhunub maka beliau mengatakan alladhi alaihi jumhuru ahli ilm anna qadfar rajuli ka qadfil mar'a Uh, jumhur ulama mengatakan, ahli ilmu mengatakan bahwa menuduh laki-laki berzina sama hukumnya dengan menuduh wanita berzina. Sama-sama berdosa. Karena kaidah mengatakan apa yang ada pada diri laki-laki juga ada pada diri wanita hukum yang ditetapkan kepada seorang laki-laki, maka hukum itu juga ditetapkan kepada seorang wanita. Perintah Allah dan Rasulnya kepada seorang laki-laki, otomatis itu perintah Allah dan Rasulnya kepada seorang wanita. Kecuali jika ada dalil yang mengecualikan. Seperti wanita tidak wajib salat berjamaah, wanita tidak wajib mencari nafkah, wanita tidak wajib berjihad, dan seterusnya. Ya. Tapi jika tidak ada dalil khusus, maka uh, apa yang menimpa wanita akan menimpa laki-laki juga. Dengan kaidah ini, antum bisa jawab pertanyaan. Apakah laki-laki yang mengikir gigi, laki-laki yang mencukur alisnya dikutuk dan dilaknat oleh Allah? Menjawab, dilaknat. Padahal di hadisnya wanita. Di hadis disebutkan Allah mengutuk, melaknat wanita-wanita yang menyambung rambut, mentato badan, mengikir gigi, mencukur alis dan seterusnya. Tapi ini eh, laki-laki uh, juga. Wa inna ma khussa bidzalikal mar'ah li'anna al-ghaliba anna al-qadhfa yakunu lin-nisa'i akthar. Di situ disebutkan dihususkan wanita karena pada galibnya bahwa tuduhan zina rata-rata e, ditimpakan kepada seorang wanita. Idil bagaya kathiratun qabla islam Maka pelacur-pelacur itu banyak sekali di zaman sebelum Islam. Itu masih ingat e, pelacur yang akhirnya masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Itu hadis itu e, menunjukkan banyaknya pelacuran di kalangan Yahudi. Itu pelacur Bani Israel. Pelacur Bani Israel. Dan antum tahu ya bagaimana pernikahan di zaman jahiliyah. Ya. Tahu kan? Pernikahan di zaman jahiliyah ada empat macam ya. Di antaranya uh, seorang wanita dijima oleh kira-kira 8, 9, 10 laki-laki. Ya. Disebut pernikahan ini. Ya, luar biasa. Kemudian hamil. Ya. Ketika hamil, maka si wanita ini boleh memilih mana yang jadi uh, ayahnya. Ya, dia boleh milih, saya mau pilih si Anu. Yang dipilih harus siap jadi suaminya jadi ayah dari si janin itu. Ya. Pelacur sekarang kalau hamil nggak begitu ya, masih mending dulu berarti ya. Artinya uh, dia apa? Uh, ada hak gitu ya. Ada hak untuk kalau hamil. Oh, pelacur sekarang kan nggak ada. Hari ini ada seorang pelacur hamil, ya sudah selesai. Ya. Siapa yang akan mau menikahi dia? Di zaman jahiliyah dan itu disebut pernikahan. Gitu. Dan akhirnya nikah ya selesai ya dengan satu eh, laki-laki. Uh, ada, ju ada juga yang menancapkan bendera di depan rumahnya. Gitu. Ada bendera, ada tanda ya. Maka laki-laki siapapun uh, masuk ke rumah itu dan menzinai wanita itu dan sama ketika akhirnya dia hamil dia juga boleh memilih. Gitu. Ya. Ah, kemudian pernikahan seperti pernikahan Islam juga ada juga di hari itu. Waqaful mar'ati asad karena menuduh wanita berzina ini lebih berat daripada menuduh laki-laki. Ya. Li'annahu yastalzimu syak fi nasabi auladiha min zaujiha. Karena ini ada hubungannya dengan nasab ada hubungannya dengan nasab. Kalau laki-laki kan nggak ada. Laki-laki mau berzina dan sono oh, punya anak ya jelas. Tapi kalau yang berzina itu perempuan nggak jelas jadinya. Ini anak siapa? Ya, ini anak siapa nggak jelas. Tapi kalau yang berzina laki-laki kan tidak merusak nasab. Ya, maka menuduh wanita e, berzina lebih berat daripada menuduh laki-laki. ya. ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah la الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد Ya, saya kira sudah selesai pembahasan tujuh dosa yang merusak. Seomoh nanti kita lanjutkan pembahasan uh, hukuman bagi para penyihir. Ya, mungkin kita lanjutkan nanti habis Syawal ke depan mungkin sudah Ramadan ya. Kita uh, libur Ramadan. Apakah pembuktian masalah zina hanya satu jalan, yaitu persaksian saja? Bisakah dengan cara teknologi, kedokteran, dan lain-lain? Karena banyak TKW yang mengaku dihamili. Ya kalau dihamili mau udah jelas. ya. Maka menjawab satu, persaksian. Dua, hamil. Tiga, awal pengakuan. Pengakuan. Satu, empat orang saksi laki-laki. Dua, hamil. Tiga, pengakuan. Hanya itu. Maka foto, kemudian kamera, dan seterusnya tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Apalagi hari ini para ahli mengatakan kamera bisa direkayasa, foto bisa direkayasa. Ya. Maka apa yang telah ditetapkan oleh syariat hanya tiga tadi. Bagaimana pengakuan lawan zina? Nah, Misalnya seorang wanita mengatakan saya telah berzina, ini hamil. Yang menzinai saya si fulan. Sah apa tidak? Tidak. Ya. Maka ketika seorang wanita berzina kemudian hamil lalu datang kepada Nabi siap direjam dan akhirnya dirajam ketika bayinya sudah lahir, Nabi tidak pernah bertanya, engkau zina dengan siapa? Bawa kemari sekalian dirajam. Enggak. Nabi enggak nanya. Ya. Maka seorang hakim tidak boleh bertanya kepada seseorang yang mengaku berzina, engkau zina dengan siapa? Seperti Ma'iz. Seperti Ma'iz kan? Mais akhirnya direjam karena mengaku berzina. Nabi nggak nanya, nggak bertanya kepada si Mais yang kamu zinai siapa. Bawa uh, sekalian kemari biar direjam sekalian. Nggak, Tidak. Ya. Karena persaksian seseorang tidak diterima. Ya, benar mengakui atau tidak kalau sudah ada empat orang saksi laki-laki ya direja kalau dia sudah berkeluarga sudah pernah berkeluarga ngaku atau tidak kalau sudah ada saksi minimal empat orang laki-laki Bagaimana cara mendoakan orang mati sesuai sunnah? Kalau doa e, ibadah yang dicontohkan oleh Nabi, terutama dalam sholat, Allah warhamu, warhamhu, wa'fu'anhu. Kalau bukan doa ibadah, artinya doa masalah, maka bebas. Ya, boleh dengan bahasa kita. Ya Allah, ampuni paman saya yang e, meninggal dua hari yang lalu Ya Allah ampuni ibu saya yang baru saja meninggal sore tadi misalnya. Boleh. Doa uh, masalah. Adapun doa ibadah harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarkah jika taat pada ulama, jika salah dapat satu pahala, jika benar dapat dua pahala? Kaidah dari mana itu Tidak ada. Ya. Bahkan ketika taat kepada seorang ulama, sementara ulamanya salah, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, kemudian kita ikut-ikutan. Maka apa? Tilka ibadatuhum. Berarti kita sedang menyembah ulama itu. Karena yang berhak menghalalkan Allah, yang berhak mengharamkan Allah, ini ada seorang yang seorang tokoh yang halal diharamkan, yang haram dihalal, kita ikuti dia. Kita ikut menghalalkan yang haram, ikut mengharamkan yang halal. Berarti seolah-olah kita menyembah dia. Dan itulah ucapan Nabi kepada Adi bin Hatim, seorang mantan uh, ahlul kitab, tilka ibadatuhum. Itu yang dimaksud bahwa kalian menyembah para pendeta dan pastor. Apakah ucapan Rasulullah atau perbuatan sebelum turunnya Al-Quran juga menjadi sunnah misalnya seperti berdiam diri di Gua Hira? Jelas tidak. Jelas tidak. Dengan dalil, tidak ada satupun sahabat, tabi'in, tabi'u tabi'in yang menyepi di Gua Hira. Nggak ada papanya Gua Hira. Nggak diapa-apain sama Abu Bakar, Umar. Nggak dilestarikan, nggak dikunjungi. Nggak ada papanya yang ada apa-apanya itu Raudhah, makom Ibrahim, makom bukan makam ya, bukan kuburan. Hijr Ismail, Multazam, ya Masjidil Aqsa, semua dengan dalil. Adapun rumah Nabi waktu di Mekah, <clears throat> kemudian uh, gua Sur, gua hiro, enggak ada apa-apanya. Tidak ada keberkahan di dalamnya, tidak ada ibadah di dalam. Maka ucapan Nabi, perbuatan Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi atau Rasul, bukan sunnah. Bukan sunnah. Apakah dengan digunakannya hukum syariat, pancung, rajam, cambuk, kepada si pelaku dia tidak dihukum atas perbuatannya di akhirat insya Allah namanya juga had oh, hukuman ketika seseorang sudah dihukum insya Allah taala dia akan terlepas dari hukuman di akhirat apabila dia bersabar seperti Ma'is tadi dan dikatakan oleh Nabi taubat dia dibagi untuk 70 penduduk Madinah cukup. Lafasi'athum mencukupi mereka. Padahal 70 ahli Madinah waktu itu siapa? Para sahabat. Cukup apabila dibagi oleh taubatnya wanita yang berzina itu. Ya. Yeah. Nah, kecuali dia tidak terima dengan hukuman itu, malah mencaci maki, berarti dia tidak bertaubat. Ya. Yang diampuni yang bertaubat. Bagaimana ajaran tasawuf dan ajaran sufi? Banyak macamnya. Beda tempat beda lagi. Beda guru mursidnya beda lagi. Berbeda dengan sunnah dari masyrik sampai maghrib sama semua. Ya, itulah sunnah. Karena mengikuti seorang manusia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Ridwanullah alaihim Adapun torekot-torekot sufiyah di berbagai macam daerah berbeda-beda.